Jadi sudah jelas saya belum. Nah sekarang orang tanya hukumnya. Membayar tadi hukum kedua bagaimana? Wajib apa sun? Sunnah. Kalau kita kembali kepada lafadznya hadis dari kalimat ala. Kalimat ala ini menurut wajib. Nah, tapi kalau menjelaskan di tidak ini adalah masalah sun sunnah tapi harus kita bayar karena sebagai tangguh tanggungan nah, ini adalah masalah jadi kita saya nah, maka pakai paling ringan ini sholat berhasrat maka wa yudhi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min al-duha nah, sholat terus, ya, maka setidak-tidaknya saya katakan ini, setiap hari dua rakaat cukup Dulu sudah pernah saya terangkan, kalau orang umpamanya wudhu, sekarang mau doa wudhu, mau sholat pun saja dua rakaat boleh. Usali al wudhu wa sunnatal duha. kata ini lidah itu ala dapat berdua. Jadi dapat sunnah wudhu, dapat al duha dua rakaat itu. lihat ini Lalu kalau orang ya melakukan sholat duha, lalu berzikir tadi banyak sekali, wah ini sudah berangkat-angkat pahala dan ganjaran. Sedangkan orang hanya membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekali saja itu diterima oleh Allah dan dijadikan tanaman di dalam surga. Karena waktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Ketika adanya perjumpaan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim memberikan penjelasan, Hei Muhammad, katakan pada umatmu bahwa surga itu tanah yang subur. Umatmu supaya memperbanyak tanaman-tanaman surga. Apa? yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ada riwayat wa haula wala quwwata illa billahil al azim jadi kita ini harus mencari kekayaan termasuk kekayaan tanaman dalam surga tanpa berat, tanpa repot, tanpa itu dan sebagainya kita mempunyai kebun-kebun dalam surga berapa macam tanamannya. Maka eh, malah di hadis yang lain kalau membaca la haula wala quwata illa billahil azim itu khusus tanaman kurma. Khusus ada riwayat tanaman kurma. Nah, kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ini adalah entah tanaman apa pokok tanaman dalam surga. Kalau satu kali. Nah, kita ingin tanaman berapa? Ya 10 saja Harus <laughs> begitu. ya, tidak, tidak juga harus banyak pas bagi ber. Khairat. Ayo, baca saja. Umpamanya berangkat ngaji ke sini, baca. ya boleh. Nanti pulang baca ya boleh. Kan orang zikir gimana saja Tiaman wa qu'udan wa ala itu berdiri, duduk, berbaring dan sebagainya Boleh saja di mana saja Orang zikir Nah, ini pokok kita diberi kebebasan, diberi keluasan masalah zikir pada Allah. Lain-lainnya masih ada waktunya. Apa? Haji ada waktunya, zakat ada ketentuannya, sholat ada waktunya, ada syaratnya, ada sebagainya, dan sebagainya. Ada larangan kadang-kadang. Iya, perempuan haid nifas tidak boleh sholat, hal berwudu, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau kita zikir pada Allah, tidak ada larangan di mana saja, waktu apa saja kita dapat berzikir pada Allah SWT. Bebas di mana saja. Kalau nggak dapat belisani di kalbi, ya bil punya. Zikir sir, ini zikir kalbi. Kalau nggak bisa ya dengan lisan saja dulu. Walaupun ini kurang kurang ada gunanya Eh, pahala dan sebagainya tapi daripada di tidak serba mungkin bil kalbi wa bil lisani kalau tidak ya bil kalbi saja pokok di mana saja begitu nah, macam-macam dikit tadi banyak termasuk subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah termasuk la haula la quwwata illa billah termasuk sifat termasuk macam-macam macam-macam dikit maka Allah mengatakan fakulullah zikran Kasiro, zikron, kasiro, tidak terbatas. berapa Nah, kita batasi diri sendiri untuk ke kekuatan. Sudah tiap hari saya baca 100, 200, 1000 dan sebagainya. Ini 110. Kita batasi sendiri. Tapi Allah merintahkan Allah zikran kasiro. Termasuk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Nah ini berapa tanaman? Dan dapat kita gunakan membayar tanggungan ruas ruas tadi atau potongan-potongan tulang yang berjumlah 360 Walaupun sudah kita jalankan dengan sholat dua dua rakaat, ya zikir banyak sudah. وقال عليه السلام من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر الشفعة يعني الركعتان والسلامة هي النفطة kata Nabi barang siapa yang menjaga artinya menetapi dua rakaat saja bukan terus tetap dua rakaat saja ya bagaimana jaminannya dilebur dosa-dosanya. Meskipun banyaknya dosa itu sebagai busa laut atau untuknya laut atau kotoran laut. Jadi dosanya itu banyak sekali meskipun seakan-akan seperti untuknya laut, busanya laut. Tapi toh dengan barokah sholat dua rakaat dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah sering saya terangkan, kalau anak hadis-hadis demikian ini, yang dilebur itu dosa apa? Dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar harus melalui tobat sebagaimana syaratnya. Dosa kecil pun orang harus bertobat, apalagi dosa besar. Akan tapi dosa kecil dapat terlebur dengan amal-amal oleh termasuk sholat duha, dosa, dosa seperti dosanya habis. Apalagi kita pada akhir zaman, zaman makin lama makin akhir, dosa ini di mana-mana. Jelasnya dosa ini kita menghadiri dosa nyepak nyandung. Menghadiri dosa ini nyepak Ya apa nyepak nyandung? Artinya di mana saja kita terbentur dosa. dapat cari tempat tidak ada dosa. Sampai dalam masjid ada dosa. Sekarang zaman akhir. Sampai jalan masjid itu tidak luput dari do, dosa. Ada orang rasanya orang, ada orang terbuka auratnya dan sebagainya, ada orang kekel, ada punya, Ada orang tidak karuan, ada macam-macam. Ada azannya tidak karuan, itu kan dosa semua. Jadi macam-macam semua. Gimana <coughs> saja, ini. Nah, kalau gitu kita harus mempercepat memperbanyak amal yang akan merebut dosa. Orang tanya, kalau amal perbuatan yang mau berdosa itu hanya mau berdosa saja, tidak ada pahalanya atau bagaimana? Tidak. Pahalanya tetap pahalanya. Ini keistimewaan dari Allah, dosa kita di dilebur. Ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli insanin salatun yahwasituna mifsalan bi bi'adadi ayyamis sanah. Jadi dalam sudah pada tiap orang ada 360 mesol sama dengan hitungan hari-hari dalam setahun. Hari dalam satu tahun itu 360, ini kadang-kadang 364 dan sebagainya.